Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Ya. Naibul fa'il itu ada dua bagian. Yang pertama yang zahir, zahir dan yang mudmar yaitu yang domir. zahirunahu qaulika maka untuk naibul fa'il yang zahir seperti perkataanmu duriba zaidun Zaid telah dipukul. Wayudrabu Zaidun, Zaid sedang atau akan dipukul. Wa ukrima Amrun, Amr sedang atau akan dimuliakan. Wa yukramu Amrun, Amr sedang atau akan dimuliakan. E, Asyarhu penjelasan In qasama naibul fa'ili, naibul fa'il itu terbagi kama in qasamal fa'ilu. Sebagaimana terbagi pula fa'il. Ila wahirin wa mudmarin, yaitu kebentuk wahir dan mudmar. Fa'amma zahiru, adapun naibul fa'il yang zahir, zahir, fanahu qawlihi ta'ala sebagaimana contoh dalam surat Al-Hajj ayat 73 duriba masalun ya, pemisalan telah dibuat ya, duriba wa qawlihi dan firman Allah yang lain dalam surat Ar-Rahman ayat 41 yu'raful mujrimuna dan orang-orang yang berdosa ya yu'rafu diangkat Fakulun min masalun wal mujrimuna maka setiap kata masalun dan mujrimuna naibu fa'ilin wa huwa marfu'un. Dia adalah naibul fa'il dan dia marfu. Fi qawlihi masalun dalam kata dalam kata masalun ya marfu bil dhammah. Marfu dengan tanda dhammah li'annahu ismun mufradun. Karena masalun adalah isim mufrad wa marfu'un fi qawlihi al mujrimuna bil wawi sedangkan dalam kata al mujrimuna dia marfu dengan tanda wawu li'annahu jam'u mudakkarin salimun karena dia jamak mudakar salim qala selanjutnya berkata Ibnu Jurum Hasan Haji wal mudmarus na Nahu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna dan naibul fa'il yang dhamir itu ada 12 seperti perkataanmu duribtu ya aku dipukul kami dipukul, engkau dipukul, engkau perempuan dipukul, engkau berdua dipukul, kalian dipukul, kalian laki-laki dipukul, dia laki-laki dipukul, dia perempuan dipukul, dia dua, dia dua orang dipukul, mereka dipukul dan mereka perempuan dipukul. Asyarhu penjelasan an nawasani min aksa mina ibil fa'ili al-mudmar. Jenis yang kedua dari pembagian naibul fa'il adalah mudmar yaitu yang domir. Wa qad mathala lahu al-musannifu bisuwarihi bisuwarihi al-mukhtalifati allati yaridu 'alaiha. Wa nahnu nadhkuru laka masalan misalan minal Qur'anil Karimi waqa'a fihi naibul fa'ilil mudmaran wa huwa qawluhu ta'ala ya dan telah kami dan telah ya dimisalkan ya baginya dan telah penulis misalkan bagi naibul fa'il yang mudmar itu dengan bentuk yang berbeda-beda yang menunjukkan kepada kepadanya maksudnya kepada naibul fa'il yang tomir dan kami juga telah menyebutkan bagimu contoh dari Al-Quran ya, di mana naibul fa'il itu terletak ya, di dalamnya secara mutmar atau domir wa ta'ala seperti firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 246 wa qad ukhrijna min diyarina dan sungguh kami telah dikeluarkan dari kampung kami faqawluhu ukhrijna maka kata ukhrijna yaitu fi'lun madin mughayyarus sighati ya fi'il madi yang berubah bentuknya wanna sedangkan na yaitu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahali raf'in naibul fa'ilin naibu fa'ilin na-nya itu adalah domir mutasil mabni dengan tan dalam posisi marfu sebagai fa'il wa hakadha yuqalu fi rabi baqiyati ad-dhamair allati dzakaraha al-musannifu wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'ili dan juga ya dikata dan juga bagi i'rab yang dari domir-domir yang tersisa yaitu domir yang 12 karena yang dicontohkan pada ayat di atas itu domir nak saja ya maka hal tersebut sudah penulis sebutkan semuanya ya dan telah beliau tunjukkan ya bagai domir-domir tersebut pada bab sebelumnya yaitu bab fa'il. Ya, di sini ada catatan kaki nomor 4. Ya. Wa misalun wa misaluna ibil fa'ili dhamiri al mustad al mustatiri qawluhu ta'ala qawlihi ta'ala fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin dan contoh naibul fa'il yang berupa bamir, mustatir tersirat yaitu pada firman Allah fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin ya contoh naibul fa'il yang berupa bamir, mustatir tersirat yaitu dalam ayat fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin sampaikanlah secara terang-terangan segala apa-apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka di sini tuh maru itu di sana ada do ada na ibul fa'il berupa domir mustatir yang tersembunyi. Ya. ya, takdiruhu anta ya. takdiruhu anta jadi yang diperintahkan kepadamu selanjutnya fawaidun wa tanbihat selanjutnya faidah dan catatan penting yang pertama sakatal musannifu anil fi'lil amri Penulis diam mengenai fil amr li'annahu la yubna lil majhul. Karena fil amr itu tidak ada mabni majhul. Jadi tidak ada bentuk majhulnya seperti fil madi atau fil mudhari. Yang kedua at-ta'biru ya mughayyarus sighati ahsanu min qawlina mabniun lil majhuli. Ya penggunaan istilah mughayyarus sighah sighah itu yang paling baik di sisi kami ya yang paling baik di sisi kami dari penggunaan istilah mabni lil majhul jadi ada dua istilah ya ada mughayyarus sighah ada mabni lil majhul tapi penulis lebih condong pada mughayyarus sighah ketimbang mabni lil majhul li'annahu qad yakunu al-fa'ila ma fa'ilu ma'luman faqawluhu ta'ala khalaqal insana al-fa'ilu ma'lumun wa huwa ya karena ada fa'il yang maklum diketahui seperti firman Allah taala khalaqal insana ya dia telah menciptakan manusia maka fa'ilnya itu maklum ya diketahui bahwasanya fa'ilnya adalah Allah walakinnahu lam yuzkar akan tetapi tidak ditulis ya bisa dilihat pada syarah ala jubrumiyah li ibni usaimin maka ya beliau lebih condong pada istilah mughayyarus sigoh ketimbang mabni lil majhul karena ada fa'il yang maklum tapi